semua ajaran Islam itu keselamatan. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من مناع للخير مؤتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق الله فلا تطع المكذبين ayat 8 sampai ayat 16 kita hari ini akan membahas tentang kelanjutan surah Al-Qalam yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita telah membahas sampai ayat 6 sampai ayat 7 dan kini kita akan membahas dari ayat 8 sampai ayat 16 sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili Sesungguhnya Allah Tuhanmu Dia lebih tahu A'lam Dia lebih tahu Biman dhalla an Siapa yang sesat dari jalannya Wahuwa dan juga dialah Allah lebih tahu bil muhtadin siapa yang sebenarnya ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita paham bahwa ukuran sesat dan tidak tergantung sejauh mana seseorang ikut tuntunan Allah. Ketika seseorang tidak ikut Allah tidak mencontoh Rasulullah SAW maka dia dianggap sesat bahasa Arabnya sesat dola kalau dia mengajak orang lain menuju kesesatan dianggap menyesatkan bahasa Arabnya mudilun jadi dolun mudil. Dia sendiri sesat juga dia mengajak orang lain untuk sesat. Sebaliknya orang yang ikut Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dianggap mubtadi. Dia telah mendapatkan petunjuk dan dia telah memilih jalan yang terbaik untuk dirinya. Kenapa? Karena dia telah ikut Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya kesempatan yang paling baik untuk kita mengisi hidup kita ini dalam waktu yang sangat singkat ini yaitu bagaimana dalam detik detik waktu ke waktu, jam ke jam supaya kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi pikiran kita sekarang ini mumpung masih ada jatah hidup. Kita selalu berpikir bagaimana supaya aku ini setiap detik menghasilkan pahala dari Allah SWT karena kalau dalam detik-detik kita ini kosong tanpa pahala, nanti kita sendiri yang menyesal. Kita sendiri yang rugi. Kita akan menemukan diri kita tiba-tiba tidak punya apa-apa dalam akhirat. Nah, supaya tidak lalai, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran bahwa supaya kita senantiasa mencari tempat-tempat yang baik berkumpul dengan orang-orang yang baik membaca Al-Quran menghadiri majelis taklim, majelis ilmu supaya kita diingatkan sholat jangan terlambat dan seterusnya jadi ini cara Allah Supaya kita selalu ingat Allah Dan supaya kita selalu produktif Mendapatkan pahala Maka semakin banyak Pahala kita Maka semakin tenang kita Pindah ke akhirat Tempat kita semakin nyaman di sana Tabungan kita semakin banyak Biasanya Orang yang banyak tabungannya Dia semakin merasa aman Contoh, dia pergi ke Mekah. Di sakunya ada 10 kredit card. Dan dia bisa menggesek di mana-mana. Dia merasa aman belanja apa saja merasa aman. Karena apa? Karena dia merasa ada tabungan yang dia simpan. Kalau kita ingin pindah ke akhirat. Nah, kita harus juga menabung yang banyak supaya kita merasa aman di sana. Kalau kita tidak punya tabungan, tabungan pahala maksudnya, kita akan menyesal sendiri nanti. Dan penyesalan di akhirat tidak bisa diobati. Kalau bahasa uh, gampangnya ya, kalau kita salah jalan di dunia katakanlah kita mencari alamat tiba-tiba kelewat tanya Pak kantor Indosat di mana oh di sana Pak dia sudah kelewat dia masih bisa muter balik dia muter balik menuju kantor Indosat tapi coba kalau salah jalan di akhirat pengennya surga eh kok tiba-tiba kelewat tidak sampai ke surga nah <clears throat> Di sana tidak ada muter balik. Tidak ada. Nah, sekarang ini kita siapkan. Jatah hidup yang sangat singkat ini jangan sampai salah jalan. Kenapa? Kata Allah, Inna rabbaka ya'lam. Inna rabbaka huwa a'lam. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih tahu. Biman dhalla an sabili siapa yang sudah memang memilih di dunia jalan kesesatan Allah tahu juga wa huwa Allah juga sudah tahu siapa yang memang dia sudah memilih jalan ke surga wa huwa a'lamu bil muhtadi jadi ini tidak bisa ditutup-tutupi tidak bisa bersembunyi ketika suatu hari ada salah seorang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya Imam wahai Imam idzan li an artikibal ma'asi <clears throat> izinkan aku berbuat maksiat kata Imam Ali silahkan fadl orang ini gembira gembira Kenapa? Karena sudah dapat hmm. rekomendasi dari Imam Ali untuk berbuat maksiat. Lalu dia bertanya, ya Imam Al-Fishak, ada syaratnya enggak? Ya syaratnya satu aja. Apa itu? Ida aratta antar takiban ma'asi. Kalau kau ingin berbuat maksiat, ibhas an makanin la ya'rifullah. Cari tempat Allah tidak tahu. Jadi bersembunyi di mana di mana Allah tidak tahu. Dia berkata, Kaif, mana mungkin? Allah pasti tahu. Ya sudah. Kalau Allah masih tahu, ya sudah jangan berbuat maksiat. Akhirnya orang itu sadar dan dia sejak itu meninggalkan dosa. Jadi bagi Allah tidak ada tersembunyi. Allah sudah tahu siapa kita kalau bahasanya kita Allah sudah tahu kartu kita jadi kita nggak bisa berpura-pura nggak bisa ber, ya berbahasa basi nggak bisa semuanya ketahuan ini si Allah sudah makanya mengapa dalam Islam kita selalu diajarkan ikhlas jadi supaya kita ini menjadi orang yang benar-benar jujur mentaati Allah. <clears throat> Ada orang taat tidak ada orang taat sama di tempat ramai taat juga ya di tempat tersembunyi sama ketaatannya sama tidak ada bedanya kenapa karena dia bekerja karena Allah Subhanahu Wa Taala <clears throat> dia jujur kepada Allah itulah ikhlas namanya jadi ikhlas itu pengertiannya adalah bukan semata perbuatan sebentar makanya para ulama ketika menjelaskan apa ciri-ciri ikhlas mereka mengatakan bahwa pertama sehatun amal, sehatun niat, niatnya benar. Jadi niat yang dia miliki benar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan karena tujuan-tujuan duniawi atau maksud-maksud lain ingin dipuji orang atau sebagainya. Yang kedua, sehatul amal, amalnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dia amalnya benar karena Allah. Sesuai dengan tuntunan Allah. Tidak menyimpang. Makanya maksiat tidak bisa dianggap ikhlas. Tidak bisa seseorang mengatakan aku ikhlas kok berzina, nggak bisa begitu. Aku ikhlas kok mencuri, tidak bisa, karena itu perbuatan maksiat. Nah, yang ketiga al istimror terus menerus. Di mana saja dia sama. Di Mekah rajin ke masjid, di sini juga sama ke masjid. Di Mekah rajin sholat, di sini juga sama rajin sholat. Di Mekah rajin baca Quran, sama di sini juga rajin baca Quran. Itu ikhlas namanya. Jadi bukan dibeda-bedakan. Kalau di Mekah rajin, di sini tidak rajin. Nah ini ciri-ciri tidak ikhlas. Kenapa? Karena tidak terus menerus. Kenapa? Karena Allah sama. Di Ramadan rajin baca Quran. Di luar Ramadan juga sama. Kenapa? Karena ikhlas karena Allah. Allah bukan hanya untuk Ramadan, tapi Allah juga di mana saja sama. Kita sembah, kita ikuti, kita patuhi. Nah itu namanya ikhlas. Nah inilah kesadaran yang harus dimiliki sehingga kita benar-benar merasa bersama Allah SWT ini makna ma'iyatullah atau muraqabatullah merasa bersama Allah merasa dikontrol oleh Allah nah dari mana berangkatnya dari ayat ini inna rabbaka huwa a'lam sesungguhnya Tuhanmu Muhammad dia lebih tahu biman dhalla an siapa yang sesat dari jalannya wa huwa a'lam yang dia beritahu bil muhtadin dengan orang-orang yang sesat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala pada ayat 7 pada ayat 8 Allah menyebutkan sikap yang tegas dengan orang-orang tidak beriman. Kata Allah, "Fala tuti'il mukadzibin." Tegas. Bukan keras. Bedakan antara tegas dan keras. Ini ada seseorang tegas tapi bukan keras jadi banyak orang salah paham seorang suami pengen berwibawa di depan istrinya dia keras jadi sedikit-sedikit dibentak istrinya sedikit-sedikit dipukul nah, itu bukan tegas itu keras namanya Islam tidak mengajarkan kerasan Islam mengajarkan kelembutan tapi Islam mengajarkan ketegasan kita harus tegas punya sikap tidak berwarna-warni tidak seperti bunglon berwarna-warni hingga di tempat yang putih putih hingga di tempat yang coklat coklat hingga di tempat, di tempat yang hijau hijau nah ini namanya tidak punya kepribadian tidak punya identitas Islam punya identitas maka ketika itu haram ya sudah dia tidak mengerjakannya dia tidak mengambilnya dia tidak mendekatinya. Kenapa? Karena itu haram. Ini ketegasan. Tidak seperti lalat. Lalat tidak tegas. Di tempat yang baik datang. Makan kue-kue yang enak-enak lezat-lezat. Di tempat yang kotor pun datang dia berkerumun. Tempat yang kotor Makanya semua sepakat bahwa lalat membawa penyakit. Kenapa? Tidak tegas. Tidak punya pembagian. Tidak punya identitas. Tidak mungkin bahagia. Sebuah rumah tangga yang dipimpin oleh suami yang tidak tegas. Ya, dia sudah punya istri, tapi semua wanita ditemani artinya naudzubillah yang digauli Wa'udzubillah min dhali Ini tegas. Semua yang haram-haram dikerjakan. Disuruh punya pekerjaan yang halal, malah ngambil yang haram-haram. Maka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan manusia seperti ini. Kata Allah apa? Fala tutu'in mukadzibin. Jangan sekali-kali kamu mentaati orang-orang yang mendustakan ajaran Allah SWT. Jangan kamu mencontoh akhlak mereka. tutiak, fala tutiak Jangan kamu mencontoh akhlak mereka, maksudnya keburukan-keburukan yang mereka perbuat. Kalau mereka punya kebiasaan berbuat maksiat, kamu tidak demikian. Kalau mereka terbiasa berzina, memang mereka tidak punya iman. Kamu punya iman, jangan berbuat seperti mereka. Kalau mereka biasa makan harta haram, kamu tidak demikian. Kamu punya iman. Kalau mereka biasa makan makanan yang haram seperti babi, ya dan lain sebagainya, kamu tidak demikian. Kamu punya iman. Kamu punya tuntunan. Kamu tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau mereka biasa makan riba, kamu tidak demikian. Fala tuti'il mukadzibin. Kamu berbeda. Tidak sama. Kalau mereka membuka aurat, memang mereka tidak punya iman. Tapi kamu punya iman, kamu punya tuntunan. Mereka menampak-nampakkan auratnya. Itu perbuatan mereka. Mereka tidak punya tuntunan. Kamu punya tuntunan. Kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Fala tuti'il mukadzibin. Jangan sekali-kali kamu ikut seperti mereka. Makanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Orang yang menyerupai mereka, menyerupai perbuatan mereka, menyerupai perbuatan orang tidak beriman, menyerupai akhlak orang tidak beriman, fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi tegas sekali dari Allah, saudara, bahwa seorang mukmin punya identitas, punya tuntunan ada garis-garis yang harus diikuti dan jangan meniru-niru orang yang tidak beriman orang yang tidak tahu memang mereka tidak pernah ngaji mereka memang tidak pernah tahu oh, tuntunan Al-Quran maka mereka tidak bisa berbuat seperti kamu kamu sudah tahu kamu tahu hal haram ilmu kadibi lalu Allah menegaskan waktu lau tudhinu sayudhinu Waktu artinya mereka menginginkan orang-orang yang tidak beriman itu menginginkan lau tudhinu kalau kamu tidak punya sikap kalau kamu tidak punya prinsip tudhin kamu lemah di depan mereka kamu ikut-ikutan seperti mereka fayudhinun dia nanti akan juga menekan kamu mempersulit kamu memaksa kamu untuk berbuat seperti mereka yang kamu tidak bisa mengelak. kamu harus tegaskan aku punya tuntunan this is my religion ini agamaku maka mereka tidak akan main-main saya kasih contoh di beberapa kota di Amerika yang pernah saya kunjungi di North Carolina dan kemudian di Seattle saya ketemu dengan beberapa mahasiswi ya mahasiswi yang uh, memakai jilbab terus kemudian dia cerita yang satu cerita bahwa suatu hari kawan-kawannya di kampus itu bertanya can I see your hair bisa nggak saya melihat rambut kamu? No, kata dia. This is my privacy. Ini hakku, ini milikku, nggak boleh kau melihat. Terus dia bertanya lagi, ya, siapa yang bisa melihat rambutmu? Just only me. Ya, aku saja yang bisa melihat. My husband, suamiku, yang bisa melihat. Can I touch your skin? Bisa aku menyentuh kulitmu? No. Only my husband can touch me. Hanya suamiku yang bisa menyentuhku. Dia tegaskan. Terus dia tanya, Who teach you? Who guide you? Siapa mengajarkan kamu ini? Dijawab, This is my religion. Ini agamaku. Oh, very good religion ini agama yang bagus. Jadi kamu tuh mahal hargamu. Ya, jadi saya tidak bisa melihat betis kamu, nggak bisa melihat paha kamu, saya nggak bisa melihat, wah ini menghargai manusia. Akhirnya kawan itu dia tertarik ingin belajar Islam, akhirnya masuk Islam. Begitu. Ya sebetulnya mereka itu belum tahu. Jadi akhirnya mereka yang tegas ada di mereka sesuatu yang salah. Mereka menunggu contoh-contoh yang baik dari kita. Semua ajaran Islam itu baik. Tidak ada ajaran Islam yang mengancam. Tidak ada. Kalau ada orang mengatakan Islam mengancam, itu salah paham. Semua ajaran Islam itu kedamaian. Semua ajaran Islam itu keselamatan. Menyelamatkan jiwa, menyelamatkan akal. Makanya setiap yang merusak diharapkan oleh Islam. Contohnya, ketika Khomer merusak akal, narkoba merusak akal, Allah haramkan dalam Al-Quran ketika perzinaan merusak nasab sehingga membuat anak yang lahir itu tidak jelas nasabnya kepada siapa Islam mengharamkan perzinaan ketika riba merusak sistem ekonomi sehingga membuat orang-orang yang lemah semakin tercekik yang menang hanya kaum kapitalis yang mereka yang berkuasa maka Islam mengharamkan riba jadi setiap yang merusak dan Islam diharamkan tidak ada Islam melarang sesuatu yang baik tidak ada Pasti yang benar pasti yang buruk-buruk. Nah, makanya ketika mereka diberitahu secara benar, mereka tertarik tentang Islam. Mereka butuh contoh. Tapi karena banyak orang Islam tidak mau mengamalkannya, akhirnya mereka bingung. Loh, kok hanya kamu yang pakai menutup aurat? Yang itu muslim juga kan? Kok gak menutup aurat? Loh, itu muslim yang mana? Mereka bingung. Padahal tidak ada dalam Islam bahwa seseorang itu membuka mulut tidak ada ajaran seperti itu makanya bahkan diancam oleh Allah dan Rasulnya bahwa la yasummu royahatal jannah tidak akan pernah mencium harumnya surga apalagi masuk tidak akan pernah mencium apalagi masuk surga dan disingkirkan oleh Allah masih rotami hati sana disingkirkan orang ini dari surga sejauh perjalanan 100 tahun Kenapa? Kasiatun aliyah. Kau wanita yang buka aurat dan menampak-nampakkan auratnya. Sekalipun dia sholat puasa, tidak tidak kompromi. Kenapa? Karena buka auratnya. Nah, di sini masalah tegas dalam Islam bahwa kita punya identitas, kita punya tuntunan. Jangan ragu lagi dengan tuntunan ini. Nah, itulah kata Allah, waktu mereka itu orang-orang tidak beriman itu menginginkan sebetulnya lautu dinu kalau kamu lemah tidak punya prinsip fayudhinun mereka akan menekan kamu dan kamu akan dipaksa untuk seperti mereka lama kelamaan akan dipaksa tidaknya seperti mereka kenapa karena sudah lemah nah lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa ciri ciri mereka ciri orang-orang tidak beriman tadi itu di antara kebiasaan mereka adalah pertama kata Allah wala tuti kulla halafin mereka <coughs> suka bersumpah halaf kathirul halaf suka bermain sumpah orang kalau sudah biasa berbohong maka dia suka bersumpah untuk menutupi dirinya. Jadi ciri mereka suka bersumpah karena mereka sudah suka berbohong, suka menutupi keburukan. Yang kedua, mahin. Wala tuti kullahallafid mahin. Ciri yang kedua mereka mahin. Diambil dari kata ahana yuhinu. Artinya al-haqir al rai wa tamyiz bertafkir. Mereka itu hina. Hina dalam pemikiran mereka. Yang mereka pikirkan hanya persoalan-persoalan dunia. Tidak pernah mereka berpikir tentang akhirat. Masa depan yang abadi. Tidak pernah. Hanya mereka berpikir tentang dunia saja. Itu kata Allah akhir. Kenapa? Karena yang dia pikirkan sesuatu yang pasti rusak. Yang pasti Allah hancurkan. Seorang mukmin cara berpikirnya ke depan tentang akhirat, tentang surga ini pikirkan Bapak Ibu Allah. Kita kalau selalu berpikir tentang akhirat, lama kelamaan dunia ini akan semakin kecil dan tidak ada harganya. Contoh, kalau kita berpikir uang satu miliar, maka harga uang sejuta menjadi kecil, tidak harganya. Kalau kita berpikir uang satu triliun maka satu juta menjadi kecil satu miliar menjadi kecil nah kalau kita berpikir tentang akhirat dunia menjadi tidak berharga kita tidak akan pernah terlena dengan dunia nah makanya Al-Quran mengajarkan bahwa wahai orang beriman cara berpikirmu bukan untuk sesuatu yang sempit seperti ini cara berpikirmu adalah untuk sesuatu yang besar untuk keabadian itulah surga di akhirat nah, itu pribadimu Orang tidak beriman, kata Allah, mahin. Hakir. Mereka itu hina yang dipikirkan. Yang mereka pikirkan hanya satu kehinaan, yaitu sesuatu yang sifatnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini punya siapa? Di balik. Kemudian juga kata Allah, mahin ini di antara artinya adalah mahin at-tamyiz mereka itu hina tidak bisa bedakan mana yang baik mana yang buruk contoh dalam masalah makanan mereka tidak bisa bedakan mana yang halal mana yang haram semua dimakan sampai ada restoran ya, restoran babi restoran kecua restoran ya, restoran otak makan otak kerah hidup-hidup otak kerah hidup-hidup jadi dikisahkan dalam sebuah berita bahwa ada restoran kera masih hidup dijepit kepalanya terus dikupas terus masih bergerak cut cut kemudian disendok sebegitu jadi mereka tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk tidak bisa membedakan mana yang halal sebagai istri mana yang bukan semua dikerjakan semua wanita dianggap halal perhatikan itu hina tidak punya harga diri. Nah, ciri yang ketiga, hemazin. Mereka suka menghina. Hemas ini sama dengan al-humazah. Yaitu di sini dikatakan Allah dia kurnas fi wujuhi yaitu orang yang menjelek-jelekkan seseorang di depan mukanya katakanlah di depan pembantu bego lo namanya hemas di depan orangnya di depan staff kurang ajar lo jadi bodoh kamu tapi otak jadi di depan orangnya itu namanya hemas suka mengijek suka merendahkan suka mencaci suka menghina sebagainya jadi orang-orang Islam di mata mereka di mata orang kafir itu dianggap seperti itu dianggap mereka itu manusia hina tidak harganya manusia rendahan, budak dan sebagainya. Nah, oleh Allah sebutkan emas. Kemudian yang selanjutnya adalah masyain binamim. Masya artinya berjalan. Masyain binamim, mereka suka mengadu domba. Jadi dibikin umat Islam diadu antar sesama mereka, saling berperang dengan mereka. Nah, kita menyaksikan bahwa ternyata banyak orang Islam mudah diprovokasi, mudah dipanas-panasin supaya saling membunuh di tengah mereka. Makanya di antara ciri tanda-tanda kiamat adalah kata Rasulullah kathirul harosh, Ya, banyak pembunuhan. Sebabnya tidak tahu. Maksudnya umat Islam terbunuh di tengah-tengah mereka karena mereka sendiri kalau dulu banyak orang Islam terbunuh karena berperang membela Islam dulu. Sekarang mereka sering bunuh sesama Muslim. Nah itu di antara tanda-tanda kiamat adalah kafir harus banyak pembunuhan tanpa sebab. Tidak tahu apa sebabnya. Ya. Hanya karena merebut tiket terinjak mati. juga orang, empat orang. hanya karena sesuatu yang sederhana lalu mereka terbunuh karena itu. Kemudian Manna'in lil khair. Mereka bakhil berbuat baik. Manna suka melarang berbuat baik. Ada orang mau hadir ke pengajian dilarang, jangan. gak usah. Jadi melarang kebaikan. Ada orang mau sholat dilarang. Ada orang minta izin pak, saya izin pak untuk sholat dilarang. Nah, Barakumullah. Ini perlu diperhatikan masalah sholat perhatikan Allah sebutkan bahwa ciri-ciri mereka itu menarik khair suka menghalang-halangi kebaikan di perusahaan besar ya di PT Boy di Seattle itu ada salah seorang pegawai dia minta izin kepada bosnya bosnya orang Kristen dia sholat di kantornya tadinya sholat di kantornya pas dia mas pas sholat bosnya masuk bosnya kaget kenapa kamu sholat di sini ya, selesai sholat tanya kenapa kamu sholat di sini dia bilang, this is my religion, ini agama saya. Kamu tidak bisa tunda sholat di rumah kamu. No, my prayer has timing, ini ada waktunya, nggak bisa diganti, nggak bisa di cancel. Oh gitu, iya. Isinya, terus gimana? Eh, saya harus bekerja, saya bisa harus sholat. Gitu. Bos berpikir, bisa nggak kamu meninggalkan sholat? Ya, nggak bisa kalau kamu melarang saya, saya harus keluar dari pekerjaan ini. Jadi kamu mau melarang pekerjaan? Iya sih siap. Kalau memang kamu melarang saya sholat, bosnya berpikir lagi. Keesokan harinya bosnya apa? Dia kasih kunci. Diski for special room for your prayer. Jadi kunci khusus untuk tempat kamu sholat. Di sana sudah ada ruangan khusus. Dikasih. Jadi, karena ketegasan, karena uh, kesembuhan. Jadi banyak justru orang Islam melarang kawannya untuk sholat. Nah ini perhatikan, mana ini khair? Masa hanya untuk sholat dari sini? Ada muslim juga. Apa alasannya? Ini perintah Allah, ini yang punya alam, yang punya langit, Allah merintahkan sholat. Ya sudah sholat, izin. Mengapa kok dilarang? Saya contoh, kalau dalam perusahaan, ketentuan bos itu paling tinggi. Tapi kan kita di alam ini, hidup di alam ini, ketentuan Allah paling tinggi. Maka jangan sampai program kita ini mengalahkan program Allah. Misalnya gitu. Jangan sampai timing yang kita bikin itu mengalahkan timing Allah. Tidak bisa begitu. Sudah kalau sudah Allah menentukan, kita jangan menggeser yang ketentuan Allah. Kita yang menyesuaikan diri dengan ketentuan Allah SWT. Allah sudah punya program sejak menciptakan langit dan bumi sudah program waktu sholat duhur, waktu sholat asar sudah ditentukan semuanya itu. Tidak bisa digeser-geser. Nah makanya di sini kalau ada orang melarang-larang, kata Allah mana'il khair, termasuk orang yang buruk dia. Dia telah melarang mencegah orang berbuat baik. Dia seperti orang-orang tidak beriman. Ciri-cirinya. Kemudian juga ciri mereka mu'tadil. Ya, mu'tadil artinya suka melampaui batas. Ya, dalam bahasa Arabnya sini tolik al al mutjawizil hadz sahibul batil ya, dia suka melanggar suka makan yang haram suka mengambil yang haram suka rumah dan sebagainya itu namanya uh, mu'tadil kemudian asim suka berdosa ini kalau berbuat dosa senang kalau berbuat baik malas diajak berbuat baik malasnya setengah mati kalau diajar rumah dosa, wah, senang, gembira. Ke tempat tempat maksiat, senang. Ke tempat yang baik, ke masjid, majlis taklim, berat, menghindar. Berusaha menghindar. Tapi kalau ada perbuatan dosa, senang dia datang. Dan juga ciri-ciri orang-orang yang meniru orang tidak beriman. Selanjutnya ciri mereka adalah utul. Utul. Dikatakan di sini utul adalah غليظ pemarah syadid kejam suka menyakiti orang lain suka mengambil hak orang lain dan suka merendahkan orang lain dan berkata-kata kasar terimanya utul ba'da dzalika zanim lebih dari itu kata Allah zanim apa terkenal sebagai orang buruk jadi zanim artinya dia terkenal <clears throat> hampir segala keburukan dia kerjakan jadi kalau ada orang mengatakan pak orang yang dolim oh itu dia jadi orang sudah kenal bahwa dia itu orang yang buruk itu namanya zani sehingga setiap ada orang ingin keburukan mengontak dia jadi seorang mukmin tidak demikian seorang mukmin terkenal dengan kebaikannya setiap ada kebaikan, dia diajak berbuat baik. Seorang mukmin telah men-setting dirinya berbuat baik, maka dia selalu baik. Tidak zani. Lalu Allah menyebutkan apa sebab mereka demikian. Kata Allah, angka nadamali bobani. Rata-rata penyebabnya adalah angkana demali karena punya harta, punya fasilitas, punya uang, punya kemudahan-kemudahan. Inilah penyebabnya. Banyak orang tidak berbuat maksiat. Kenapa? Karena belum punya kesempatan dan tidak punya biaya. Tapi banyak orang ketika dia sudah punya segalanya, dia seperti kuda sumba lepas dari ikatannya dan dia berbuat maksiat untuk itu. Kata Allah, angka nadamani. Rata-rata karena punya harta. Yang kedua, wabani karena punya banyak keturunan atau pasukan, punya banyak kawan. Nah, Baling di sini berarti adalah anak. Dia bangga dengan anak-anaknya, bangga dengan pengikut-pengikutnya, bangga dengan pendukung-pendukungnya, jadi antaranya. Yang ketiga, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika dibacakan kepadanya Al-Qur'an, qala asatirul awwalin ini hanya dongeng-dongeng belaka Al-Quran dianggap cerita-cerita bohongan dianggap mitos dianggap sesuatu yang gak ada harganya kalau belajar Al-Quran gak penting Al-Quran ini hanya sesuatu yang gak penting <clears throat> ya sesuatu yang biasa padahal ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala lalu Allah mengancam apa kata Allah sana simuhu khutum nanti mereka di hari kiamat akan aku beri tanda asimah kasih tanda akan aku beri tanda. Di mana? Khurtum di hidung mereka. Apa? Tanda hitam. Nah, kalau di hidung diberi tanda, nggak bisa ditutupi karena ini di, di muka kita. Nah, nanti di hari kiamat akan tampak itu tandanya. allah tidak menarik. ke Allah, sana simuan khurtum. Khurtum sebetulnya itu untuk gajah. belalai yang panjang itu itu hidungnya gajah. Dalam bahasa Arab khurtum. Lalu mengapa kok oleh Allah disebut kurtub penghinaan Allah menghina manusia seperti ini dia telah merendahkan dirinya tidak mau ikut Allah maka Allah anggap itu hidungnya itu adalah seperti hidung gajah lalu Allah kasih tanda hitam di hidungnya itu nah makanya nanti dari kiamat berbeda orang yang patuh yang beriman mereka wajahnya berbeda kemudian kita semua ya.